Kalau kan dapat dijalankan di masjid, berangkat jam 11 masih masih ma, ma, masih waktu duha jam 11 jam 10 jam 12 masih duha. Pokoknya datang Bohor anggap jam 12 itu habis waktu duha. Jadi min puluh sih, ila zawaliha. Wa hal afdal. Sudah. Sekarang afdalnya yang mana? Tadi dikatakan anggap segala jam 6 waktu ya sampai jam 12 waktu ini waktu duha kita pakai jam saja muncul di antara jam-jam ini tadi yang lebih afdol jam berapa apa ya setengah tujuh apa jam tujuh apa delapan apa sembilan apa sepuluh apa sebelas apa setengah dua belas yang afdol yang mana terangkan di sini ووقتها الأفضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار afdal waktunya jadi waktunya yang afdal itu supaya dijalankan sholat duha kalau sudah hilang seperempat hari seperempat siang anggap jam 9 9, 10 ini kalau mau milih waktu ini lebih up Hmm. Jadi ini lebih work Kalau syukur zaman dulu, ya zaman di negeri Mekah, di negara Arab, itu unta, anak-anak unta yang kecil keluar di, di, di, di halaman. Kalau sudah jam 9 sudah gak panas itu ukuran ukuran ya kira jam sembilan sepuluh agak panas ini unta pindah karena tanahnya sudah sudah panas pindah nah ini waktu orang sholat duha itu waktu paling abdul kita pakai jam jam sembilan jam sepuluh antara jam sembilan jam sepuluh ini waktu duha paling abdul karena kadang-kadang orang itu milih yang paling baik Emang semua orang itu rata-rata kalau mau apa-apa ingin yang lebih baik. Makan saja ingin yang lebih enak. Kalau beli pakaian lebih ya, yang lebih baik. Potongannya yang lebih pas. Segala sesuatu milik. Nah, sekarang ada orang mau ibadat. Saya akan memang sholat duha. Tahu waktunya. Tapi di antara waktu ini yang afdolnya yang mana? Kira-kira jam 9, 10, ini. Jam, jam istirahat saya ukur ini dari sila nilai zakat sepuluh ini afdalnya nah kalau sudah tidak ada waktunya tadi kerja dan sebagainya ya pokok waktu duha jam berapa saja nah ini hanya tanya wa waktu hal afdalu waktunya yang afdal kalau sudah kira-kira berapa berapa siang Qala alaihi salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yusbih datang pagi-pagi ala kulli sulama min ahadikum sadaqah atas tiap-tiap potongan-potongan tulang ruas-ruas sulama ini mitfal potongan-potongan tulang di badan orang ini ada potongan-potongan tulang jumlahnya 360 yang menjelaskan jumlahnya sekian ini pun Nabi Muhammad SAW ada hadisnya jadi setiap orang mempunyai sulama ini potongan-potongan bulan ini potongan-potongan bulan ini namanya sulah sulama jumlahnya 360 setiap hari harus dibayar sodakonya. Nah, kalau kita pakai bahasa dalam soal perpajikan, harus dibayar pajaknya. Nah, jadi ini harus dibayar semua. Dibayar apanya? Sodakonya. Maka ala kuli sulama, ya ini, di atas atau bagi setiap potongan-potongan tulang yang jumlahnya 360 apa min ahadikum sadaqah dari salah seorang dari kamu dari setiap orang dari kamu laki-laki dan perempuan harus bayar sadaqahnya nah, jadi kalau gitu kita setiap bangun pagi kita mempunyai tanggungan untuk membayar ruas ruas Tulang yang berjumlah 360 ini harus kita bayar setiap hari jadi setiap hari harus kita bayar nah apa yang kita gunakan membayar Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal-hal ini dapat kita gunakan membayar apa semua amal soleh termasuk wakul tasbihatin sadaqah setiap tasbihah ini masuk satu sodakoh umpama kita akan membayarnya dengan membaca subhanallah sebab pembacaan subhanallah sekali itu menjadi sodakoh satu umpama akan kita bayar dengan pembacaan subhanallah berarti kita bayar berapa? eh kita baca berapa? 360 nah, ini boleh Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap kalimat Alhamdulillah. Jadi bacaan Alhamdulillah. Itu satu sadaqah. Satu sadaqah. Sadaqah. So, semua amal baik itu namanya sedekah Jadi kita mulai akan membayar dengan Alhamdulillah. Ya 360. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu juga waktu tahlilatul sedekah dan setiap pembacaan la ilaha illallah itu masuk sadaqah dapat kita gunakan membayar anggap akan kita bayar dengan la ilaha illallah yang 360 wa kulli takbiratin sadaqah dan setiap kalimat Allahu Akbar ini satu sadaqah akan kita bayar dengan kalimat Allah Akbar ya 360 atau akan kita bayar dengan Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Empat kalimat. Kita mempunyai tambahan 360. Ya ini bagi saja berapa? Dikali berapa? Nah, di sini masalahnya. Atau mana saja boleh. Ini dalam pikiran. Jadi yang mana kita gunakan boleh. Berapa saja pokok kita punya tanggungan 360 Nah, termasuk juga wa amrul bil ma'rufi sadaqah. amal ma'ruf itu pun juga masuk sadaqah, amal baik. Sekarang sudah akan saya gunakan dengan amal ma'ruf amal ma'ruf. Sudah amal ma'ruf saja. Ya, kita amal ma'ruf berapa kali? 360 kali kalau akan kita ini saja. Begitu wa nahyun anil mungkari. Ini sadaqah, nahi mungkar. Masuk sadaqah. Ya, berapa saja kita gunakan. Kalau kita campur semua berapa? Ya, saja Sudah. Islam adalah enteng, ringan. Dan selalu memberikan kita sesuatu yang paling baik, yang paling enak. Apa? Semua tanggungan tadi dapat kita bayar sekaligus dan lunas. Dengan apa? ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من kan enak lah kan? Semua tadi kita borong atau kita, kita gunakan membayar bisa. Tapi sekarang ada jalan perbuatan sedikit sebentar untuk kita melunasi sekaligus semua dari 350 dengan apa? Dua rakaat saja sholat duha dua rakaat usahli sholat duha karena taala selesai lunas bebas so sudah Nah sekarang umpama orang nggak baca zikir tadi macam-macam tidak, sholat duha tidak, berarti belum apa? Bisa hmm. berhari begitu bagaimana?